Semata-mata karena menjalankan tugas perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita atas karunia iman dan Islam ini. Sehingga marilah kita meningkatkan selalu kualitas iman dan takwa kita. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau. Panutan teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana dalam kesempatan ini kita akan sebutkan salah satu hadis yang disampaikan oleh beliau dari sahabat Abu Najih Erbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu di mana beliau bercerita wa'adana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, mau'izatan balighatan pada suatu hari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat nasihat yang begitu mendalam wajilat minha al-qulub wa minha al-uyun Begitu dalamnya nasihat ini sampai-sampai hati-hati bergetar dan mata-mata melelehkan air matanya. Fakulna maka kami pun mengatakan ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Wahai Rasulullah, ini seakan-akan pesan nasihat orang yang akan berpisah. Fa'usina maka berwasiatlah kepada kami dari penggalan awal hadis ini kita bisa memetik pelajaran bagaimana hati-hati para sahabat generasi terbaik dalam mereka menerima nasihat benar-benar masuk ke dalam hati mereka sehingga melelehlah air mata mereka dan mereka sangat haus dengan nasihat Meskipun sudah mendapatkan nasihat, minta tambahan untuk diberikan wasiat dan nasihat yang lainnya. Sehingga tidak asing bagi kita kisah Umar bin khattab radhiyallahu anhu. Umar bin khattab radhiyallahu anhu ketika dia membuat shift dengan tetangganya. Sehari dia bekerja, Tetangganya berangkat untuk menemui Rasulullah SAW, belajar. Dan berganti. Esok hari beliau yang menemui Rasulullah SAW, tetangganya bekerja. Demikianlah keadaan para sahabat. Teladan kita. Yang terkadang hari ini kita merasa sudah cukup. Kalau sudah mendengarkan khutbah Jumat sepekan sekali, atau hadir di kajian satu jam sepekan sekali. Seakan kita sudah cukup ilmunya. Maka bagaimana kita membandingkan diri kita dengan generasi terbaik ini? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Usikum bitaqwallah Aku berwasiat kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Sebuah wasiat yang juga Allah wasiatkan bagi para hambanya. Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an dan sungguh telah kami wasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian. Dan demikian pula kalian. Agar kalian bertakwa kepada Allah. Menjalankan perintah. Menjauhi larangan. Sebuah wasiat yang dijadikan para ulama' sebagai rukun dalam khutbah setiap Jumat. Sehingga sebagian ulama mengatakan khutbah tidak sah. Kalau khutib tidak mengingatkan jamaahnya untuk bertakwa kepada Allah. Sehingga ketika Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali menerangkan tentang hadis ini. Beliau mengatakan, Hadihi miftahu sa'adatil akhirah. Ini, wasiat ini Wasiat ketakwaan adalah kunci kebahagiaan akhirat. Karena tidak mungkin kita berbahagia di akhirat kelak tanpa ketakwaan. Kemudian Rasulullah Alaihi Wasallam melanjutkan nasihatnya. Wasam'i wa Wa in ta'ammara alaikum abdun. Wasiat yang kedua selalu mendengar dan taat. Meskipun yang berkuasa atas kalian seorang hamba sahaya. Dalam hadis ini menerangkan apa yang juga Allah firmankan, "Ya ayuhalladzina amanu Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemegang urusan kalian, pemerintah yang sah. Maka ini diantara prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Bahwa selalu mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf. Karena Ayatnya menyebutkan, taatilah Allah secara mutlak. Taatilah Rasul secara mutlak. Sedangkan kepada para pemimpin dikembalikan apakah perintahnya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya. Sehingga bukan perkara yang asing bagi ahlu sunnah wal jamaah untuk selalu taat apapun kondisi pemimpinnya. Selama pemimpin itu masih pemimpin yang muslim. Menunaikan salat. Menegakkan syariat-syariat Allah. Maka kita berkewajiban untuk mentaatinya dan memang merupakan fakta. Tidak pernah ada dari kebanyakan pemimpin untuk menjadi pemimpin yang ideal. Sebagaimana diisyaratkan dalam hadis ini. Hamba sahaya, dia seharusnya dipimpin. Tapi, tapi ada satu masa, ada masanya yang seharusnya dipimpin malah menjadi pemimpin. Maka ketika Al-Imam Ibn Rajab menjelaskan penggalan ini, beliau kembali mengatakan wahadihi miftahu sa'adatid dunya. Dan inilah kunci kebahagiaan dunia. Sudah terlalu banyak fakta membuktikan bahwa pemberontakan, bahwa pelengseran, revolusi, dan segala macam namanya berakhir dengan kesengsaraan. Sudah terlalu banyak kita mengatakan bahwa di masa sebelumnya lebih baik daripada di masa ini. Maka demikianlah yang akan terjadi ketika kita tidak menapaki apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Maka beliau mengisyaratkan agar kita berbahagia di dunia kita. Marilah kita patuhi. Marilah kita taati. Marilah kita dengar apa yang diperintahkan pemimpin kita. Hal-hal yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kemudian beliau melanjutkan wasiatnya. فَإِنَّهُ مَنْ يَئِسْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا sesungguhnya orang-orang yang hidup di antara kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Banyak orang hari ini dalam kebingungan melihat perbedaan, perselisihan. Ternyata telah dikabarkan 14 abad yang lalu bahwa inilah sunnatullah, ketetapan Allah yang pasti terjadi. Siapa-siapa yang hidup setelah Rasulullah SAW akan melihat perbedaan perselisihan. Dan bukan hanya perbedaan dan perselisihan. Tapi perbedaan dan perselisihan yang banyak. Maka setelah Rasulullah SAW wafat, ada yang murtad, ada yang tidak mau membayar zakat. Berganti di zaman Khalifah Umar, terbunuhlah Umar karena dendam bangsa Persia yang diruntuhkan oleh Umar. Berganti di zamannya Osman, lagi-lagi terbunuh sahabat Osman karena para pendemo, pemberontak yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan Osman. Lihat, masa belum jauh dari Rasulullah SAW meninggal. Tapi ternyata sudah begitu banyak fitnah terjadi. Apalagi 14 abad kemudian di zaman kita ini. Maka bukan perkara yang asing, bukan perkara yang aneh kalau kita melihat perbedaan perselisihan. Lalu apakah kita menyerah dan diam di hadapan perbedaan ini, Rasulullah SAW telah memberikan resepnya. Ketika kita menghadapi perbedaan, perselisihan, apa obatnya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al mahdiyyin Azzu 'alaiha bin nawajid. Maka di saat terjadi perselisihan, perbedaan wajib atas kalian berpegang kepada sunnahku. Sunnah bukan dalam pengertian fikih. Yang bila dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa bukan. Tapi sunnah dalam pengertian seluruh ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. dan ajarannya para pengganti beliau yang dipimpin oleh khulafaur rasyidin para sahabat dan inilah yang menjadi pembeda ketika setiap kita mengatakan kembalilah kepada Al-Qur'an dan sunnah Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman siapa? Maka ahlu sunnah mengatakan dengan apa yang dipahami para sahabat utamanya para khulafa rasidin yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW azu 'alaiha bin nawajid gigit erat ajaran Nabi tadi dengan gigi geraham kalian sebuah kiasan agar kita memeganginya dengan kuat Karena akan begitu banyak ujian cobaan. Sebagaimana Rasulullah juga mengatakan, Al-qabidu ala dini, Al-qabidu ala jamari. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya. Seperti orang memegang bara api. Dipegang begitu banyak cobaan, ujian, hinaan tapi dilepas dia akan lepas dari agamanya. Aku ma tasma'un fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup wasiatnya dengan mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru. Perkara baru dalam hal apa? Dalam hal agama. Karena beliau sedang membicarakan permasalahan agama. Sehingga konteks kalimatnya berbicara tentang agama hal-hal yang tidak beliau ajarkan. Hal-hal yang tidak beliau contohkan. Dan tidak pula oleh para sahabat. Kenapa hal-hal baru ini perlu kita jauhi? Karena hal-hal baru inilah yang kemudian di, beliau sebutkan. Fa inna kulla bid'atin dhalalatun karena sesungguhnya setiap yang baru itu akan mengajak kita kepada kesesatan. Bagaimana tidak? Karena agama ini telah disempurnakan oleh Allah.